Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih memperkenankan kepada kita untuk mewujudkan maksud yang menjadi tujuan diutusnya semua nabi dan rasul beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga terus menjaga kita di atas nikmat besar ini di atas nilai-nilai penghambaan ini sampai malakul maut datang menjemput kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara besar. Yang mana saat ini banyak orang yang menyatakan, menyerukan supaya menegakkan ibadah Hanya ibadahnya tidak jelas kepada siapa, untuk siapa. Ibadah yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan di antara yang mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya kenapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga di dalamnya terdapat banyak jawaban yang dari jawaban itu kita bisa melihat bahwa di antara orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja tidak mempunyai landasan kuat kenapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Karena itulah kita perlu menjawab pertanyaan kenapa kita beribadah Kenapa ibadah kita kepada Allah? Kenapa hanya kepada Allah? Tidak kepada selainnya. Alihwa rahimakumullah. Pembahasan ini dikenal dengan nama Burhanul Ibadah. Dasar pondasi ibadah seseorang. Pembahasan ini dikenal dengan Hujjatul Tauhid. Hujjah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tindakan kita, ibadah kita berada di atas landasan, mempunyai kekuatan yang dengannya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semakin dikokohkan di jalannya. Sebab tak ada jaminan saat ini kita masih beribadah kepada Allah. Kemudian esok hari kita sudah jauh dari penghambaan ini. Untuk kokoh, kita memerlukan kekuatan. Kita memerlukan burhan. Kita memerlukan ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda Badiru bila amal fitanan kaqita'il laylil mudlimah Asbahar rajulu مؤمنا بالله مؤمنا ويمسي كافرا وأمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرب من الدنيا كتب جند رسول عليه الصلاة والسلام سسل imbangi fitnah demi fitnah, cobaan demi cobaan itu dengan amalan-amalan. Kenapa? Sebab ada orang paginya atau sorenya dia beriman besoknya dia sudah dapat kafir. Paginya dia sudah kafir. Paginya dia beriman. Sorenya dia sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan seonggok perkara dunia. Coba cermati jamaah. Sore beriman Pagi kafir. Tidak lewat sehari. Pagi beriman, sore telah kafir. Ini akibat dari fitnah. Ini karena guncangan dalam beragama. Kita perlu kekokohan dan kekokohan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pelajari ayat-ayatnya, meyakininya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita burhan, hujjah yang dengannya kita akan semakin kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita akan membahas burhan-burhan itu. Ilmu yang mengantar kita memahami lebih dalam tentang kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat kita kalau saat ini kita ditanya, kira-kira apa jawabannya? Kalau ada yang jawab, saya perlu saya perlu ini dan itu. Maka semuanya saya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau ada yang datangi, saya kasih kamu uang berapapun. Yang penting masuk gereja. Kita perlu kekuatan dalam beribadah. Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak kepada selainnya? Ya. Anu Ustaz, sejak kecil memang saya sudah beribadah kepada Allah. Jawabannya yang lain. Karena Tuhan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus. Tapi banyak yang bilang Tuhan juga selain Allah. Ada Tuhan ini, Tuhan itu. Kita perlu ilmu. Kenapa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa hanya kepadanya? Tidak kepada selainnya. Apalagi kalau kita tahu di antara orang-orang yang sudah Islam ternyata ada yang murtad. Keluar lagi Berarti tidak kokoh dia. Tidak punya burhan. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengaku kalau kalau dia tidak memang sudah benar beribadah kepada Allah. Dia punya ilmu yang dengannya dia beribadah kepada Allah. Tapi kemudian keluar murtad. Yang ini hanya mengaku tapi belum pernah terakui. Sebab memang tidak punya burhan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dia nampakkan hanyalah ibadah yang menunjukkan penampakan-penampakan bukan ibadah yang mengukuhkan hamba di jalan Allah subhanahu wa ta'ala alikhwa rahimakumullah kalau begitu kita perlu burhan. Kita perlu ilmu. Kita perlu kekuatan. Kita perlu hujjah. Agar supaya penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul jadi. Betul-betul jadi. itu, mari kita mulai pembahasan ini melalui ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 191. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ayushrikuna ma la yakhluku syai'ah وهم يخلقون Apakah mereka menyekutukan Allah? Mala la yakhluqu syai'a. Dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta sedikit pun juga. Wahum yukhlaqun bahkan mereka itu dicipta perhatikan kalimat ini sederhana itu Apakah mereka menyekutukan Allah? Mala yakhluqu syai'a. Dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta sedikit pun. Wahum yukhlaqun bahkan mereka dicipta bahkan mereka dicipta perhatikan satu kata al-khalq penciptaan Dalam ayat ini Allah menyatakan orang-orang musyrik bodoh masa menyekutukan Allah dengan yang tidak mencipta bahkan mereka dicipta kalau begitu yang pantas disembah siapa? Siapa? Yang mencip mencipta. Setuju? Yang mencipta? Hah? Itu kontak itu. Langsung kena ke jiwa itu. Metode dalam ayat Quran dalam menekankan ilmu Itu tidak bertele-tele, langsung. Sederhana sekali. Siapa yang mencipta? Hanya satu. Sembah dia. Sangat jelas. Ada pencipta selain Allah? No, no, no. Ghairu mawjud. Tidak mungkin ada. Bisa? Ini sederhana ini. Lihat kalimatnya. Satu ayat ini. Ayusyri'una ma la yakhluqu syai'a wahum yuflahun apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta sedikit pun bahkan mereka dicipta gugur semua penyembahan kepada selain Allah sebab semuanya ciptaan tidak bisa mencipta dan benarlah sembahan hanya kepada Allah sebab jelas yang mencipta hanya satu. Hanya satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang musyrikin sangat paham siapa yang mencipta. Walain sa'altahum man khalaqahum la Allah. Jika kamu tanya mereka siapa yang mencipta mereka, pasti mereka jawab Allah. Ini jawaban orang musyrikin. Sekarang Allah beritahu. Kalau kamu tahu yang mencipta hanya Allah, sembah dia semata. Sebab semua selain Allah dicipta, tidak bisa mencipta. Sederhana. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض kurung Allah. Jika engkau tanya mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Mereka tetapkan. Orang musyrikin yang berada dalam kejahiliaan. Yang sangat gelap. Ternyata sangat memahami pencipta hanyalah Allah. selain Allah tidak. Sekarang Allah jadikan itu sebagai ilmu. Kalau begitu sembah dia semata. Makanya coba lihat Coba lihat ayat pertama dalam Quran yang berisi perintah. Baca Al-Quran, ayat pertama perintah. Ayat apa? Hmm? Surat Al-Fatihah ada perintah? Ada fi'il amar tapi bukan perintah. Ihdina fi'il amar. Tapi bukan perintah, dia doa. Kalau begitu lihat surat Al-Baqarah. Lihat ayat pertama. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. U'budu. Nah, ini nih perintah. Perintah pertama perintah beribadah. U'budu. beribadalah kalian. Kepada siapa? Coba lihat. Rabbakum. Kepada Rabb kalian. beribadah kepada Rob. Ini perintah sangat masuk akal sejalan dengan fitrah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Siapa Rob? Lihat uraian pertama Rob. Alladhi khalaqakum. Walladhina min qabalikum. La'allakum tattaqun. Rob yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Penciptaan yang disebutkan pertama. Ayat dua. Nyembah Allah. Ah. Mau menyembah Allah Kenapa? Sebab dia pencipta. Dia satu-satunya pencipta. Selainnya tidak. Dia yang cipta kita. Dia yang cipta orang-orang sebelum kita. Dia pula yang cipta orang-orang setelahnya. Dia yang cipta langit. Dia yang cipta bumi. kalau begitu. Ibadah harus hanya kepadanya. Apa artinya mencipta? Mewujudkan yang sebelumnya tidak ada. Hal ata alal insan hinum min minad dahr lam yakun syai'an madkura. Bukankah pernah datang pada manusia saat dari zaman ini yang mana dia belum terwujud berupa sesuatu apapun juga lam yakun syai'an madkura belum terwujud dalam wujud apapun juga kita pernah berada pada masa seperti itu ayo pernah Kemudian Allah adakan kita. Ini namanya penciptaan. Siapa yang cipta? Allah subhanahu wa ta'ala. Sembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Coba dengarkan ayat ini. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sungguh Rabb kalian adalah Allah. Allah artinya yang berhak disembah. Rabb kalian yang berhak untuk disembah. Alladhi khalaqas samawati wal ard. Yang telah mencipta langit-langit dan bumi dan bumi. Fi sittati ayam dalam enam hari dan seterusnya. Sudah? Ada jawaban? ini kita sudah paham ini. Hanya kita mau penekanan saja. Kenapa menyembah Allah? Dia yang cipta saya. Kenapa selainnya tidak? Atau apa selainnya? Dia juga dicipta. dia bisa mencipta. sederhana. Tidak terlalu banyak embel-embelnya langsung. Tegak ibadah dengan ilmu. Yang bahaya kalau ragu Allah sebagai pencipta. Masa ini dicipta. Ini ini alam tercipta dengan sendirinya orang komunis misalnya. Jangan-jangan kita juga ada ini. Betul Allah yang cipta? Ayo. Betul Allah yang cipta? Ayo, mari Pak Nas ya deh. Kasingka minak minawan jiki. orang komunis bilang tidak ada pencipta. Alam tercipta dengan sendirinya. Ah. Perkara penciptaan ini perkara besar keingkarannya orang komunis bukan keingkaran di atas ilmu. Di atas ketakaburan pengingkaran itu. Sebab dia tidak bisa ingkari apa yang tertanam dalam fitrah, pikiran mereka. Bahwa ada pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kita lihat buktinya? Iya. Yeah. Ini penciptaan saja. Ajak orang komunis itu ke kebun. Kebun kita. Di sebuah puncak bukit. situ ada kolam. Di tengah kolam ada rumah mungil, indah tertata. Di sekelilingnya ada pohon langsat, rambutan, durian. Ajak dia ke sana. Lihat. Oh, dia akan mengatakan luar biasa. Ya, yeah. indahnya. Lewat pohon rambutan. Sudah merah ini. Petikkan. Coba dulu, mister. Rambutan lengkeng. bagus, bagus, manis. Lewat pohon langsat, sementara dikerumuni oleh semut, manis-manisnya sudah. Coba ini. Lewat bau apa itu? Harum sekali. Ada ram durian jatuh Kalau duriannya mister, kita makan di rumah saja. Ajak masuk. Melewati sebuah jembatan, dia lihat kolam, kasih butiran, maka tiba-tiba ikan yang ratusan bahkan ribuan banyaknya muncul. Luar biasa. Masuk ke dalam melihat rumah mungil ini tertata rapi. Suruh duduk. Siapkan minuman. Belah rambutannya. Suruh cicipi. Sambil dia makan, kita pancing ikannya. Bakar. Jangan lupa buatkan cobek-cobek dia makan, puas, menikmati. Kemudian setelah semua itu, bilang sama dia, Mister, yang Mister lihat, yang Mister rasakan, yang Mister kagumi, yang Mister puji, ini ada dengan sendirinya. Tidak ada yang punya tidak ada yang mengadakan. Langsung dia bilang, oh, mago. Dia lupa bahasanya. Langsung keluar bahasa Makassarnya. Iya. Dari orang Soviet langsung jadi orang Makassar hebatnya pengingkaran. Mustahil, mustahil. Tidak mungkin. Kalau begitu mister lebih gila lagi. Orang yang mengingkari keindahan alam. Kenikmatan alam. Keteraturan alam. Mengatakannya tidak ada pencipta. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Satu pertanyaan dulu. Di sini tiga pertanyaan, semuanya tentang penciptaan. Pertanyaan pertama saja sudah rontok seseorang. Am khuliqu min ghairi syai'? Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Mustahil. Pasti ada yang mencit. Tidak bisa orang pungkiri. Pasti ada yang mencit. Harus yakin. Dialah yang berhak untuk disumpah. Pencipta itulah yang berhak untuk diibadahi. Ajak dia ke pantai. Kemudian bilang, ada cerita mister di sini. Nanti sebentar mister lihat tiap sore sebuah kapal besar, indah, rapi, lengkap dengan segala fasilitasnya. Pergi dan datang ke tempat ini. Dia pergi membawa sesuatu, pulang membawa sesuatu yang bermanfaat, mengarungi samudera dan kembali tepat waktu. yang ternyata kapal itu tidak ada yang punya, tidak ada yang kemudi, tidak ada yang asur, Langsung dia bilang, kamu sudah gila. Kalau begitu lebih gila lagi. Iya. Pergantian siang dan malam dengan keteraturannya. Peredaran bulan dan matahari dengan keteraturannya. Dan seluruh alam ini tanpa ada yang menguasai dan mengaturnya. sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika masih musyrik mendengar Nabi alaihi salatu wassalam membaca والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور Terus dia ikuti bacaan Nabi. Surah At-Tur. Masuk lembaran terakhir. Sampai kepada ayat. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون كتب ليو كاد قلبي أن يطير حمبر حمبر حتي سيتربن ketika sampai pada sini, Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Ataukah mereka sebagai pencipta? Kalau begitu, mereka yang mencipta langit dan bumi. Hakikatnya, mereka tidaklah yakin. Tiga pertanyaan tentang penciptaan. Pertanyaan awal sudah merontokkan semua orang komunis Am khuliqu min ghairi syai'? Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Mustahil. Ada yang mencipta. Itu tadi itu. Mustahilnya ada dengan sendirinya. Harus ada yang mencipta. Yang mengadakan. Yang menguasai. Yang mengatur. Yang memiliki. Jadi sangat jelas dialah yang berhak untuk disembah. Kalau mereka ingkar, mereka tidak mau mengakui dirinya dicipta, maka arahnya hanya satu. Langsung ditekan, am humul khaliqun ataukah mereka sebagai pencipta? Langsung ditutup di situ. Kamu sebagai pencinta. Pertanyaan kedua ini jamaah mematikan. Ya, mana buktinya kita sebagai pencipta? Jangankan mau mencipta. Apa dan bagaimana kita di alam rahim kita tidak tahu. pengetahuan sekarang mengatakan kita adalah calon miliaran makhluk hidup yang terpilih. Saat sperma terpancar, maka di sini ada miliaran calon makhluk hidup. Miliaran calon makhluk hidup. Tapi hanya kita yang dipilih. Kita dicipta. Yang lainnya mati. Kita ingat saat itu. <laughs> Saat kita berlomba supaya bisa hidup. <laughs> La haula wala quwata illa Apalagi proses selanjutnya. Amhumul khaliqun atau mereka sebagai pencipta? Nggak bisa. Kalau dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga betul-betul hancur sudah. Am khalaqus samawati wal ard? Ataukah mereka yang mencipta langit dan bumi? Kalau memang sebagai pencipta, sudahlah anggaplah. Kalau begitu, kau mencipta langit dan bumi. Boro-boro mau mencipta. Tahu saja kapan tercipta, tidak tahu. Boro-boro mau mencipta langit dan bumi. Dirinya saja tidak tahu apa yang ada pada dirinya. Sementara pencipta itu pasti tahu ciptaannya. Ya tidak? Kalau orang mencipta pasti tahu ciptaannya. Ah. Ayo. Ah. Yang buat gelas ini, siapa yang buat ini? Siapa yang buat? Ayo, siapa yang buat? Hah? Pembuatnya. Pembuatnya di pabrik manalah. Yang membuat pasti tahu. Apa yang dia buat, terbuat dari bahan apa, dan seterusnya. Tiga pertanyaan tentang penciptaan semuanya. Pertanyaan pertama, sudah keok di situ. Tidak bisa terpungkiri. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Yang ada jamaah pasti ada yang mengadakan, Mustahil tidak. Sembah dia. Yang mengadakan segalanya. Alihwa rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyembah selainnya dengan apa? Dengan kalimat tadi. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah? Coba lihat. Dengan apa Allah mencela orang-orang musyrik? Apakah mereka menyekutukan Allah? Dengan apa? Ini nih, pembahasan ini. Apakah mereka menyekutukan Allah? Mana yakhluqu syai'a? Dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta sedikit pun juga. wahum yuhlaqun bahkan mereka dicipta pantaskah kebodohan besar di mana ada jawaban kenapa kita menyembah Allah kenapa dia pencipta kita pencipta ayah ibu kita pencipta semuanya pencipta langit dan bumi tenang beribadah hanya kepada nya Ini namanya burhan tauhid. Setelah saya tanya, jujur, setelah penjelasan singkat ini, ada tambahan ilmu? Ah, Ada? Ah, jangankan antum, saya saya yang jelaskan, merasakan. Kayak ada tambahan. Padahal apa? Materinya apa? Materinya apa? Apa materi? Siapa pencipta? Semua orang bisa jawab. Allah. Selesai. Hanya ilmu itu perlu diilmui. Banyak orang tahu ini mobil, tapi tidak tahu mana pintunya. Eh, oh ini namanya mobil ya. Eh, terus ketika disuruh naik, dia naik dari atas. Ikannya pakai bunan. Dia hanya tahu mobil. Sederhana ya, itu. Perlu betul kita paham. Berdiri kita. Rukuk kita. Sujud kita. Hanya kepada pencipta kita. Indahnya perintah Allah. Di awal perintah dalam Quran. Ya ayyuhan الناس واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي سكاليا منوسيا beribadalah kalian kepada Rob kalian yang telah mencipta kalian. Oh iya cocok. Jelas sekali itu. Langsung iya, oh iya. Memang cocok. Beribadah kepada yang mencipta saya. Cocok. Dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa fala'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Takwa adalah kemuliaan di sisi Allah. Pencipta kita menyuruh kita beribadah supaya semakin mulia di sisi Allah bukan karena dia perlu kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kita perlu tambahan ilmu. Kenapa hanya Allah sebagai pencipta dia semata yang berhak untuk disembah? Siapa tahu ada dua pencipta. Ya benar, kita beribadah kepada pencipta kita. Tapi siapa tahu ada dua pencipta. Siapa tahu ada tiga. Waduh, Ustaz, kenapa Ustaz bilang begitu? Ini ragu lagi nih. Orang musyrik akan mendatangkan syubhat. Syubhat itu justru akan semakin menguatkan kita bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. perhatikan ayat ini. <clears throat> Al-Mu'minun 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min walada wa ma kana ma'ahu min ilah." Idza la kullu ilahim bima khalaqa Wala'ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallah amma yasifun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah mengambil seorang anak pun. Dan betul-betul tidak ada bersama Allah satu pun ilah Tuhan sembahan. Ini pernyataan. Yang diperlukan lebih jawaban. Burhan dari pernyataannya. Allah tidak pernah mengambil satupun anak. darah, Dan tidak ada bersama Allah satupun ilah. Sembahan. Tuhan. Lihat burhannya. Idan. Idan. Kalau ada. Kalau ada. Maka akan terjadi dua ini. Sementara tidak pernah terlihat ini. Kalau ada. La zahaba kullu ilahim bima khalaqa. Maka setiap Tuhan akan pergi membawa sembahannya, ciptaannya. Yes. Ya. yeah. bersendiri dengan ciptaannya masing-masing wala ala kemungkinan kedua wala ala ba'duhum ala ba'd Sebahagian Tuhan akan menguasai sebahagian yang lainnya sehingga terjadi perang Tuhan tidak ada dua ini karena itu Allah tutup subhanallah amma yasifun maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan Ada dua sembahan mustahil. Ada dua pencipta mustahil. Sebab kalau ada dua, dua pencipta, dua penguasa. Ya. Yeah. Dua yang mengadakan alam. Kemungkinannya hanya dua. Lihat. Satu. Sifat penguasa itu apa? Sifat penguasa itu apa? Sifat penguasa itu apa? kekuatan dia dan kuasa yang lain. Dia tidak akan biarkan yang lainnya menguasai dia. Kalau tidak dia akan dikuasai. Kalau ada dua, maka pasti terjadi perang. Pasti tidak. Hah? Pasti. Tidak usah jauh-jauh. Kalau dalam rumah tangga. Eh, ada dua bapak. Oh. Dalam kelas guru siapa guru di sini? Iya, dalam kelas ada dua guru di sini. Dalam satu jam ada dua guru masuk. Kacau. Guru yang satu bilang ah, guru yang satu bilang saya akhirnya. Yeah. Wala ala ba'duhum ala ba'd Sebagiannya pasti akan menguasai sebagian yang lainnya. Sementara yang kita lihat apa? Kalau terjadi Tuhan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya berperang, ayo. Akan terjadi apa? Kehancuran <laughs> alam ini. Sementara yang nampak, oh tidak ada. Lihat matahari terbit. Indahnya. Lihat pegunungan. Iya. Eh, lihat luar biasa. Hanya satu. Kemungkinan kedua, draw. Sama kuat. Tidak bisa saling mengalahkan. Berarti apa? Terjadi pemisahan kekuasaan. Tuhan satu bilang, saya kuasai siang, bulan, matahari. Eh, yang satu bilang, saya kuasai malam. Sementara siang dan malam satu. Mahazari dan bulan saling saling beriringan. Berada dalam satu garis falah kehidupan keteraturan. Eh, jangankan perjalanan mereka gaya gravitasi kapan bergeser sedikit akan terjadi kekonjangan alam. Sedikit aja. Tidak ada. siang berakhir tepat pada waktunya malam menyusul tepat pada waktunya kemudian diganti dengan siang saling berganti teratur hanya satu jam mustahil ada juga makanya Allah bilang apa mattaqadallahu min walad Allah tidak pernah mengambil satu pun anak kalau ada nanti bertengkar anak bapak ini. iya yeah, kasihanlah kita sebagai hamba-hamba. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada bersama Allah satu pun ilah sembahan. Kalau ada, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap ilah akan mengambil sembahannya, ciptaannya. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Setiap sembahan akan menguasai yang lainnya. Sementara itu tidak ada. Kalau begitu subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Jelas ikhwah? Ya. Yeah. Ini satu perkara. Ciptaan. Ciptaan. dalam penciptaan. Kenapa kita menyembah Allah? Karena dia yang mencipta saya. Dalam banyak ayat Allah rinci ciptaan kita. Perhatikan. Khusus kita dirinci ciptaannya. Terbentuk alafah. Kemudian menjadi segumpal daging. Tulang. Diselimuti. Terus terbentuk. Terus Allah jelaskan penciptaan kita. Dari setetes mani. Kemudian jari ciptaan yang sangat mulia. Lihat ciptaan kita jamaah. Allah rinci. Supaya kita betul-betul sadar. Bahwa hanya pencipta saya yang berhak saya sembah. Alihwa rahimakumullah. ada perumpamaan yang menakjubkan dalam Quran. Ini coba lihat dalam surah Al-Hajj ayat 73 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Kata An-Nas mencakup jin dan manusia. Duriba matalum fastami'u lah wahai jin dan manusia telah dibuat perumpamaan telah dibuat perumpamaan maka dengarkanlah kita diperintahkan mendengarkannya wajib kita dengarkan perumpamaan ini apa itu innal ladina tad'una min dunillah sungguh mereka-mereka yang kalian sembah selain Allah layakhluqu dubaba tidak pernah selamanya mencipta walaupun seekor lalat walau ijtama'ulah walaupun semuanya bersepakat untuk membuatnya ditambah lagi wa iyaslubhumud dubabu syai'a jika lalat makhluk kecil yang tidak dipeduli ini bahkan kita merasa jijik kalau dia dekat-dekat dengan kita apalagi dengan makanan kita jika lalat mengambil sesuatu dari mereka la yastanqiduhu min mereka tidak bisa mengambilnya kembali dari lalat itu. Da'ufat talib wal matlub. Jelasnya ini perumpamaan. Kalau begitu talib yang meminta, yang beribadah dan al matlub yang disembah itu sama-sama lemah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka betul-betul tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Inna Allah la aziz. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul maha kuat. Lagi maha perkasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan perumpamaan yang Allah perintah manusia supaya mendengarkannya. Kalau tidak mau mendengarkannya maka berdosa sebab diperintah. tingkat perumpamaannya tetapi sudah membatalkan semua syirik dan sebab-sebabnya betul-betul mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada selainnya lihat perumpamaannya tentang seekor lalat semua yang kalian sembah selain Allah tidak mencipta tidak bisa mencipta walaupun seekor lalat Kampanye itu lalat dibunuh, dilem, diapa. Iya, kampanye itu lalat. Banyaknya, kadang kelebihan. Kita pukul ini apa semuanya. Tapi sadarkah kita, Allah telah membuat perumpamaan untuk seekor lalat. Semua yang disembah selain Allah, dibesarkan, diharapkan bantuannya. Coba cipta seekor lalat. Ini apa? Ta'jiz. Ilmu untuk melemahkan semua yang disembah selain Allah. Betul-betul tidak pantas untuk disembah sebab lemah. Jangankan dirinya, manusia, lalat. Tidak bisa. Ditambah lagi, kalau lalat ambil sesuatu, dia bisa tidak? Minta kembali dari lalat. Ah, Lalat ambil sesuatu darinya. Ada berhala, apapun namanya, kuburan ini, kuburan patung atau apa. Kemudian ada sesajian di situ. Ada lalatnya. Lalat makan. Dia bisa ambil. Dia tidak bisa menghindar dari lalat. Kalau lalat ambil, dia tidak bisa ambil kembali. Dia tolong kembalikan barang saya. Itu pemberiannya, pemuja saya itu Iya, itu pemberiannya orang-orang yang datang kepada saya untuk saya beri, untuk saya selamatkan, untuk saya kebodohan besar. Mengharapkan kepada yang lalat mengambilnya, dan bisa berbuat apa-apa. Ini burhan sangat jelas. Ada cerita gini. Ceritanya di Makassar. Iya. Di Makassar ada apa kelenteng ya? Tempat penyembahan orang Cina, patung apa. Ada tukang di situ. Tukang kerja, tukang. Iya. Tempat penyembahan itu eh, dikasih buah, iya. Tukang, tukang, tukang Makassar. Ya, kadang juga tidak beres agamanya. Dilihat cipur dia tahu Iya. Tidak ada nona, tidak ada baba. Ya, ya kan rekan rekan nih. Di banyak makanan. Ada buah, sikat, ah, nyaman lah. Zat. Akhirnya si pemilik Tuhan ini, si penyembah Tuhan ini, yang memohon kepada Tuhan ini, berpikir, ini kenapa kurang ini? Siapa yang ngambil? Akhirnya dicurigai, tidak ada orang lain. Anne pajama, nenne. Eh, tukang kerja ini tukang kerja ditanya ih eh, ku tak nanginuna eh, ku tak nangin je lempuai tanya, dia tanya ini dia punya tanya siapa yang ngambil siapa tahu dia bagi-bagi atau apa kah Pergi sendiri nih. Tidak mau lagi bertanya, pergi sendiri. Dia tahu bodoh masa mau tanya sama ini. Lebih bodoh lagi siapa suruh semeriah. <clears throat> Al-Ikhwah rahimakumullah. tentang penciptaan ini luar biasa. Sudah? Ya? <laughs> Satu. Lihat Surah Sabah ayat 22. Kita berpindah kepada hal lain. selain penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ad'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh." وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul sampaikan Seruhlah yang kalian sangka selain Allah itu Ini diperintah bukan artinya dibolehkan. Tetapi diperintah dalam posisi betul-betul mereka sudah paham bahwa pelaksanaannya adalah kebodohan besar. Iya. Sama dengan orang yang iya, sudah jelas itu barang haram, sudah dijelaskan. Kemudian dikatakan kan remi bukan artinya oh Ustadz halalkan. Oh, bukan. Buktinya dia perintah. Ini salah paham ini. Iya. Atau jelas-jelas di hadapannya ini buah berulat sudah dijelaskan, dipahamkan kepadanya. Kita bilang makan saja. Atau jelas-jelas di hadapannya nasi basi. Iya. Dia tahu. Makan. Cobalah makan, makan saja. Jadi perintah ini bukan artinya seperti ini. Udu'ul ladhina. Serulah. Berdolar. Beribadahlah kalian. Kepada yang kalian sangka selain Allah. Kenapa? Sebab Allah ingin menjelaskan. Empat burhan. Yang menutup seluruh ketergantungan kesyirikan. Tidak ada satupun syirik yang ada di alam semesta kecuali gugur dengan empat ini. Ini ayat hebat ini. Ini jarang terbahas ini ayat. Kenapa kita menyembah Allah? Sebab empat ini. Iya. Kenapa selain Allah tidak? Sebab semua selain Allah tidak memilikinya dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat yang pertama. Yang kalian sembah selain Allah itu. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. <clears throat> Tidak memiliki tidak menguasai walaupun seberat darrah seberat darrah darah semut hitam atau sesuatu yang teramat ringan sedikit betul mereka tidak memiliki walaupun seberat darah tidak di langit tidak di bumi satu wa ma lahum fihima min zahir dan mereka pada langit dan bumi ini tidak memiliki syirik sekutu bukan pemilik bukan juga pemilik bersama sekutu enggak iya yang ketiga wa ma minhum min dhahir dan mereka untuk Allah betul-betul tak ada satupun dohir pertolongan. Mereka bukanlah penolong Allah. Jadi bukan pemilik, bukan juga bersama memiliki, dan tidak pernah sama sekali membantu juga. Tiga. Ternafikan tiga. Yang terakhir, yang terakhir ini paling berat. Banyak yang mengaku Islam musyrik karena yang terakhir ini. Ternyata yang terakhir ini pun apa kata Allah? Wala tanfa'u syafa'atu 'inda tidak ada satupun syafaat bermanfaat di sisi Allah illa liman adinalah kecuali hanya kepada mereka yang Allah izinkan. Coba lihat. Semua keterikatan, semua sebab kesyirikan, semua sebab penyembahan kepada selain Allah ditutup, dilenyapkan, diputus dalam dua ayat ini. Lihat empat hal. Ada yang menyembah Allah karena menganggap memiliki. Ada yang menyembahnya karena menganggap sama-sama memiliki, berserikat. Kalau tidak pemilik, tidak juga berserikat. Ada yang menyembahnya karena menganggap apa? Membantu, terlibat dalam penciptaan langit dan bumi, membantu. Bukan dia pemilik, tidak punya, bukan juga milik bersama, tidak memiliki saham juga di dalamnya. Bahkan apa? Dinafikan juga, bukan sebagai pembantu. Sama sekali tidak ada bantuan sedikit pun juga. Iya. Kemudian yang terakhir, ada yang menyembah Allah dan banyaknya ini. Kenapa? Sebab menganggap selain Allah itu bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah karena menganggap selain Allah itu bisa memberi syafaat di sisi Allah. Ini pun ternafikan. Diputus dalam ayat ini. Coba perhatikan bagaimana ayat ini betul-betul menghantam orang-orang musyrik. Seluruh jalan yang dengannya mereka masuk ke dalam kesyirikan ditutup dengan sehebat-hebat tertutup. Ya tidak. Kita tanya siapapun yang melakukan syirik. Tidak akan lepas dari ini. Kenapa ada ketergantungan kepada kuburan, patung, Nabi Isa. Siapapun. Maaf, Imam Lapeo. Iya. Kalau di Makassar, Syekh Yusuf. Datuk di Tiro. Datuk di Bandang, Datuk di Museng. Kenapa? Ada keterikatan hati dalam bentuk apa? Kenapa ada ibadah kepada selain Allah? Kenapa? Atau yang dipakai ini? Dipakai di tangannya, di lehernya, berupa jimat, kulau, atau yang dipelihara di rumah. Boy-boy, atau saukang-saukang, pasak-pasak rumah, atau apalah, patan-patan sanang yang dianggap penghuni ini dan penghuni itu. Kenapa yang dibesarkan, diagungkan, diserahkan ibadah kepada Tuhan Allah? Kenapa? Ada ikatan kepadanya. Ikatan apa? Dan lepas dari empat ini. Sementara semuanya hancur, tidak ada yang memiliki. ada yang menyembah lembah ini sebab dia menganggap oh dia pemiliknya di sini, Tidak ada. Pemilik hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Atau bersyarikat dengan Allah dalam memiliki. Tidak ada. Mana? Hanya sangkaan semuanya. Atau menganggap Allah membantu. Oh, ini saya bukan pemilik. Tetapi saya yang membantu Allah di sini. kebohongan besar. Yang paling mengerikan adalah yang terakhir itu syafaat. Kenapa datang ke kuburannya Imam Lapeo? Ini orang soleh. Orang mulia di sisi Allah. Kalau kita kasih doa melalui dia, tembus. Ini syafaat namanya. Eh. Kalau kita lewat di situ kemudian singgah, titip uang, eh, ini syafaat melalui dia. Supaya kita selamat. Allah yang selamatkan. Sebab mereka yakin, pemilik penyelamat hanyalah Allah. Tidak ada serikat di sini. Tidak ada yang membantu Allah. Tetapi apa? Terikat dengan syafaat. Eh, kita perlu penggol. Ada rekomendasi. Ada yang sampaikan. Ada yang kasih tembus dan hebatnya kalau orang ini supaya dalam perjalanan bisa selamat melalui dia. Ini syafaat. Ini pun dihancurkan, hancur, tidak ada. Wala tanfa'us syafa'atu inda. Tidak ada satupun syafaat bermanfaat di sisi Allah illa liman adinalah. Kecuali hanya mereka yang Allah izinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul beritahu ya Muhammad, lillah hanya milik Allah. asy seluruh syafaat. Jami'an diperkuat lagi dengan kalimat seluruhnya. Hanya milik Allah. Kalau begitu minta hanya kepada pemiliknya. Semua ikatan. Sini. Apakah yang menyembah malaikat? Yang menyembah nabi? yang menyembah jin, syaitan-syaitan, bebatuan, pepohonan dalam berbagai bentuk dan wujudnya, matahari, bulan, apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mereka tidak memiliki sedikit pun juga di langit dan di bumi. Pemilik hanya satu. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yamlikuna min qitmir." Bahkan mereka tidak memiliki walaupun satu kitmir. Apa itu kitmir? Kurma. Makan kurma. Makan itu kurma. Coba makan. Sampai tidak bisa dimakan. Apa yang tidak bisa dimakan? Bijinya. Iya, saya rasa gitu. Sekarang tinggal bijinya. Biji ini tinggal dilempar. Tetapi itu pun coba lihat, korek itu biji. Korek itu biji. Maka keluar selaput. Ini namanya kitmir. Allah menyatakan buruknya menyembah selain Allah dengan mengungkap kepemilikan ini. Bahwa apa? Mereka tidak memiliki walaupun satu kitmir. Tidak miliki. Semua disembah selain Allah. Tidak malaikat, tidak Nabi dan Rasul, tidak Nabi Muhammad, tidak Nabi Isa, tidak Nabi para sahabat, tidak Imam Lafiyah, tidak siapa pun juga. Tidak ada yang memiliki satu pun kisbir. Apalagi bebatuan, boe-boe, saukan-saukan, pulau-pulau, jimat-jimat, benda-benda pusaka, karatan sudah. Tayyam nih. Benda-benda yang dipusakakan tidak bisa menyelamatkan dirinya dari karatan. Sementara ini katanya untuk awet muda ini. Eh, bendanya sendiri sudah karatan. Ingat, pangkal semua kesyirikan Pangkal semua penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Terikatnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain itu. Pasti itu maksudnya. Hati terikat kepada selain Allah. Sementara dalam dua ayat ini gugur empat jalur besar masuknya seluruh ikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala diputus seluruhnya. Sembah Allah semata sebab dia pemilik langit dan bumi. Selainnya tidak. Sembah Allah semata sebab tidak ada yang bersama Allah memiliki. Sembah Allah semata sebab tidak ada yang membantu Allah dalam menguasai mengatur ini. Sembah Allah semata sebab syafaat seluruhnya hanya di tangan Allah. Al-ikhwah rahimakumullah. Kenapa kita menyembah Allah? Dia penguasa, dia pemilik segalanya. Ayah. Kenapa kita tidak menyembah? Ini sudah ilmu ini, ilmu besar sudah ini. Alaihi rahimakumullah. mengartikan ayat ini? Wattakhadu min dunihi aliha la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka mengambil selain Allah sebagai sembahan padahal tidak bisa mencipta sesuatu pun bahkan mereka dicipta. Lihat kalimat selanjutnya. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala haya wala Antara mereka yang diambil tandingan selain Allah itu tidak memiliki untuk diri-diri mereka tidak menguasai tidak memiliki untuk diri mereka bahaya bahaya tidak pula manfaat tidak pula kematian tidak pula hidup tidak pula kebangkitan tidak pula kebangkitan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alikhwa rahimakumullah. Kenapa kita menyembah Allah? Kita dimiliki oleh Allah. Hidup matinya kita, Allah yang tahu. Selamat tidaknya kita, Allah yang tahu. Kapan kita dibangkitkan, Allah yang miliki. Selain kita juga Allah yang miliki. Yang disembah selain Allah juga Allah yang miliki. Semuanya di langit dan bumi hanya Allah yang memiliki. Kalau begitu, la ilaha illallah. Ibadah jamaah muncul kapan? Kenapa muncul ibadah? Kalau orang Kenapa ada ikatan kepada selain Allah? Karena merasa perlu. Perlu, iya. Ya tidak. Perlu. Kenapa datang ke kuburan? Karena perlu. Kenapa yang datang ke pohon? Ada perlunya. Yes. Ada yang dia inginkan. Ni'irona. Eh. Sementara yang memiliki semuanya hanya Allah. Terus kenapa tidak datang ke masjid langsung kepada Allah? La ilaha illallah. Saya menyembah hanya pemilik segalanya. Masuk akal, sejalan dengan fitrah, dan sana cocoknya, Cocok betul, tepat betul. Sebab kita ingin, kita beribadah ingin sesuatu. Kita menyembah yang memiliki segalanya. Jelas? Sangat masuk akal. al rahimakumullah. Perhatikan ayat ini. Dalam surah Fatir 13-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِثْمِيرٍ Orang-orang yang kalian sembah, kalian seru, selain Allah, tidak memiliki satu pun walaupun se selembar kitmir. Intada'uhum, jika tetap kalian berdoa kepada mereka, La yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar seruan kalian. Kalimat mendengar. Walau sami'u. Kalaupun mereka mendengar. Mastajabu lakum. Mereka tidak bisa mengabulkan. Sebab bukan pemilik. Tidak memilih. Ditambah lagi Allah beritakan akan hari akhirat. Wa yawmal qiyamah. Yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat yang kalian sembah itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang maha mengetahui segala sesuatu yang bisa memberitakan kepada kalian semisal pemberitaannya. Alihwa rahimakumullah. Dalam ayat ini terdapat banyak burhan sehubungan dengan eh lihat semua selain Allah tidak memiliki kalau kita berdoa tidak bisa mendengar kalau ada yang mendengar tidak bisa mengabulkan sebab bukan pemilik ditambah lagi hati-hati di hari kiamat yang disembah itu mengingkari ikatannya dengan yang disembah dalam bentuk cinta ternyata di hari akhirat terputus berubah menjadi saling membenci Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pertegas dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 6 "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun" Adakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah yang mana selain Allah itu tidak bisa mengabulkan untuk mereka sampai hari kiamat. Ditambah lagi, wahum an du'aihim ghafilun dan mereka yang disembah, yang dimintai doa itu terhadap doanya orang yang meminta ghafilun lalai. Tidak bisa mendengar, tidak bisa tahu, tidak bisa mengabulkan. Mereka tidak tahu menau. Wa idha khushiran nas. Dan jika manusia telah dikumpul di padang mahsyar, kanu lahum a'da'a mereka yang disembah dan yang menyembah akan menjadi a'da'a saling bermusuhan wa kanu bi'ibadatihim kafirin dan mereka terhadap ibadahnya orang yang menyembah kepada mereka kafirin akan menjadi orang-orang yang mengingkari penyembahan itu ini pada hari kiamat beda yang menyembah hanya kepada Allah Persembahan murni kepada Allah di dunia melahirkan cinta kepada Allah yang terus kekal. Wa taqatta'at bihimul asbab segala sebab terputus saat itu kecuali cinta kepada Allah dan karena Allah. Ikatan. Ini ikatan terbesar cinta kepada Allah. Dia yang mencipta kita, cintai dia. Itulah kekuatan ibadah kita. Dia yang menguasai kita dan menguasai segalanya. Semua yang kita miliki, yang kita inginkan, dia yang memilikinya. Kalau begitu, harapkan hanya kepadanya. Mintalah hanya kepadanya. Ini ikatan kedua yang terhebat, cinta dan harapan. Kemudian, dia yang betul-betul menguasai selamat tidaknya kita. Bagaimana kita di dunia, di alam barzah, di akhirat, semuanya hanya miliknya. Dialah penguasa hari kebangkitan. Inilah irabah, tak takut. Ini ikatan ketiga. Dengan inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak dengan tiga ikatan ini, maka apa? Ibadahnya belumlah ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beribadah semata karena cinta, tidak karena mengharap, tidak karena takut, maka ini ibadahnya zindih, penjahat, yang sengaja masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Masuknya atas nama cinta. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya semata mengharap, mengharap, mengharap, tidak takut kepada Allah dan tidak cinta. Ini ibadahnya murjiah. Ahli bidah murjiah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah semata karena takut kepadanya, tidak mencintai dan mengharapkannya, maka ini ibadahnya khawarij, anjing-anjingnya api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khawarij anjing-anjingnya api neraka. Ibadah kepada Allah harus tegak dengan tiga ikatan. Cinta hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikatan kita. Kalau kita tidak miliki ikatan ini, jangan pernah kita telah menganggap beribadah benar. Tertipu, tipuan yang kita lakukan. Ayo jamaah, kembali di awal pembahasan. Kenapa kita menyembah Allah? Ayo. Lihat ilmu, ilmu besar burhan-burhan tauhid. Alihwa rahimakumullah. Kemudian perhatikan perkara syafaat. Ini ilmu penting. Ada orang musyrik menyembah selain Allah mengharap atau takut atau cinta ini juga ikatan kesyirikan ini juga kenapa karena meyakini dia pencipta penguasa pengatur sementara kita sudah sangat paham tidak mungkin ada selain Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta yang menguasai yang mengatur sebab kalau ada yang mencipta yang menguasai, yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi apa? Kekacauan as ah, alam semesta. Hanya satu. Yang nampak menunjukkan hanya satu pencipta, hanya satu penguasa, hanya satu pemilik, hanya satu pengatur. Dialah yang berhak untuk disembah. Allah artinya yang berhak untuk disembah. Itu arti Allah. Perhatikan, arti Allah yang berhak untuk disembah. Mau lihat dalilnya? Zalikumullahu fa'buduh. Itulah Allah. Fa'buduh, maka beribadalah kepadanya. Sebab Allah artinya yang diibadahi. Lihat lagi. Ayat yang paling agung dalam Quran. Ayat apa? Ayat apa yang paling agung dalam Quran? Hah? Ayo. Ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi itu ayat apa? Ayat ma'rifatullah terhebat. Ayat mengenal Allah terhebat. Coba lihat. Lihat. Lihat pengenalannya. Allahu la ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan seterusnya. Lihat-lihat. Allah adalah. Itu ayat kursi. Ayat kursi ini. Allah itu adalah. Apa? Apa yang Allah sebut? La ilaha illahu. Itu Allah. La ilaha illahu. Ilmu tentang dua. La ilaha tidak ada ilah yang diibadahi, yang disembah, yang benar illa huwa kecuali hanya dia. Kecuali hanya dia. itulah Allah. Kalau begitu Allah Pak yang berhak untuk di, diibadahi. Selain Allah tidak. Karena itu Allah tegaskan, "Inna rabbakumullah." Sungguh Rabb kalian yang mencipta yang menguasai kalian adalah Allah. Dia semata yang berhak untuk disembah Zalikumullahu rabbukum. Dalam rentetan ayat itu Allah balik. Zalikumullah. Itulah Allah. Itulah yang kalian sembah. Rabbukum. Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur kalian. Cocok? Cocok sekali kalimat ini. al rahimakumullah. Ini keserikatan orang-orang musyrik, gugur seluruhnya dengan ilmu ini. Ada satu yang sangat hebat ikatannya tadi tentang syafa syafaat. Ini hebat ikatannya. Ada orang ada orang musyrik. Dia musyrik. Tetapi dia bilang begini. Dia bilang begini. Bodoh-bodohnya itu datang ke pohon. Pohon itu. Bodoh-bodohnya datang ke sumur itu. Bodoh-bodohnya datang ke batu itu. Bodoh-bodohnya datang ke gunung itu. Bodoh-bodohnya datang ke laut itu. Bodoh-bodohnya cari keselamatan. Ke... Dia tahu bodohnya kesyirikannya. Terus, dia sendiri datang ke kuburannya Nabi. Datang ke kuburan Nabi Muhammad. Pergi haji, pergi umrah. Datang ke kuburan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan ikatan cinta, mengharap, atau takut. Mau beribadah kepada Nabi. Berdoa kepada Nabi. Supaya bisa tembus kepada Allah. Dia mengalahkan, menyatakan musyriknya yang lain. Iya. Sementara terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Syafaat. Yang terakhir yang disebutkan dalam ayat. Syafaat. Ini syafaat kesyirikannya mengerikan. Di sini pun dibantah. Allah katakan, "Wala tanfa'u syafa'atu inda." Tidak ada satupun syafaat bermanfaat di sisi Allah illa liman adinalah kecuali hanya kepada yang Allah izinkan. Ini satu syarat. Perhatikan tentang syafaat kita harus memahami beberapa hal. Satu, syafaat hanya milik Allah. Bukan milik selain Allah. Hanya milik Allah seluruhnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayat langsung perintah. Kul sampaikannya Muhammad. Lillahi hanya milik Allah. Asyafa'atu semua syafaat. Ini maknanya semua Sebab kata jin pakai alif lam. Hanya milik Allah semua syafaat. Ditambah lagi dengan kalimat jami'an seluruhnya. Kalau hanya milik Allah, kemudian kita minta kepada selain Allah berjabat, minta kepada yang bukan pemiliknya, itu kebodohan, itu kesyirikan. Jelas ini? Kalau kita meminta kepada selain Allah syafaat, itu kesyirikan. Sebab meminta kepada selain Allah adalah doa dan doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga kapan meminta kepada Nabi Muhammad berarti berdoa kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga gugur syahadat pertama sekaligus syahadat kedua. Gugur la ilaha illallah sebab telah mengakui ada selain Allah sebagai ilah yaitu Nabi Muhammad gugur juga syahadat yang kedua wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saya bersyahadat bahawa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya sementara dia tidak mengakui lagi Nabi Muhammad sebagai hamba sudah dijadikan sebagai Tuhan dalam bentuk apa? menyerahkan ibadah doa kepadanya cermati ibadah ini yang diserahkan kepada Syekh Yusuf Imam Lafayette dan semisalnya banyak-banyak ibadah doa musyrik kafir keluar dari agama dengan menyerahkan ibadah doa ini. Kenapa? Karena ikatan syafaat. Sementara di sini pun telah digugurkan oleh Allah ikatan syafaat Allah turunkan hanya milik Allah seluruhnya. Tidak boleh Syafaat ilmu selanjutnya. Syafaat ada di hari kiamat nantinya. Dan Allah akan memberi kepada orang-orang yang Allah pilih untuk Allah muliakan. Di antaranya yang terhebat, tiada tandingannya, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Cermat ini. Nabi Muhammad diberi syafaat di hari kiamat. Di hari kiamat. Oleh siapa? Oleh pemilik sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk Allah muliakan Nabi Muhammad. Bagaimana bentuk syafaatnya? Di antaranya meminta kepada Allah supaya bah disegerakan hisab. Allah pun segerakan hisab. Ini berarti apa? Melalui bantuan Nabi Muhammad, Allah segerakan eh, hisab. Ini syafaat namanya. Asalnya hanya milik Allah. Tetapi Allah ingin muliakan Nabi Muhammad sehingga bah sehingga bah diberi Dia yang meminta baru Allah memulai. Ini paham ini. Sehingga salah kalau minta kepada Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad juga diberi. Apalagi kalau lihat kita lihat hadisnya. Kalau kita lihat hadisnya manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam memberi uzur. Nabi sah menyebutkan kesalahannya. Kemudian akhirnya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Terakhir Nabi Isa mengatakan, "Pergi kamu kepada hamba yang Allah telah maafkan seluruhnya, seluruh kesalahannya yang yang lalu dan akan datang." Pergilah mereka kepada Nabi Muhammad. Sesampainya kepada Nabi Muhammad, mereka minta supaya Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya mereka di padang mahsyar ini makhluk di pada mahsyar ini disegerakan hisabnya. Apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Jawaban beliau, "Analaha, sayalah pemiliknya." Sebab di dunia kita sudah tahu memang yang diberi adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi bagaimana cara caranya? Nabi bangkit sujud di hadapan Allah. Berapa lama tidak ada yang tahu. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Nabi baru diberi ilmunya saat itu. Ilmu pujian kepada Allah, pujian khusus. Nanti Nabi kuasai betul nanti saat itu. Di dunia, Nabi belum menguasainya secara hebat. Nanti di saat itu. Eh, terus Sampai berapa lama? Apa yang Nabi minta? Minta supaya disegerakan hisab. Atau belum meminta, sujud saja memuji Allah. Yeah. Memuji Allah. Berapa lama? Nabi tidak berani mengangkat. Kecuali nanti setelah Allah mengatakan, Irfa ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, minta kamu akan diberi wasfa tusyaffa minta syafaatlah kamu akan diberi syafaat baru Nabi angkat kepalanya baru Nabi bisa meminta minta syafaat supaya bisa Nabi memberi bantuan dan Allah memberi bantuan dengan izin permintaan Nabi alaihi salatu wassalam ini hakikat syafaat itu pun yang diberi syafaat oleh Nabi dan selain Nabi yang diberi izin harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama yang disebut oleh ayat ini, liman adinalah yang Allah izinkan. Diizinkan. Syarat yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi walaupun misalnya Nabi Muhammad mau memberi syafaat, sudah diizinkan. Bisa memberi syafaat? Bisa. Kalau orang yang Allah ridhoi. Tetap pemiliknya menjadi penentu. Ini di alam akhirat. Terus di alam dunia, minta hanya kepada Allah di alam akhirat saja semuanya ditentukan oleh Allah izinnya dan siapa yang bisa Allah yang tentu tentukan apalagi saat ini minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan mengambil pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat kesyirikan di zaman Nabi dan kesyirikan terus menerus yang paling mengerikan ada di sini. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ucapan orang-orang musyrikin. Orang musyrik bilang, "Haula syufa'auna indallah." Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Coba cermati. mereka-mereka itu adalah syufa'auna pemberi syafaat kami di sisi Allah untuk apa coba lihat untuk apa mereka mengambil tandingan selain Allah sebagai pemberi syafaat dijelaskan dalam surah yang lain surah az-zumar ayat 3 ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa kami tidak menyembah mereka menyembah doa sesajian kurban sedekah lapasa, melepas ini, melepas itu dan semacamnya. Iya. Kami tidak melakukan ibadah itu kecuali apa? Kepada mereka kecuali apa? Liukarribuna kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka mau melalui ini sembahan selain Allah dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini orang musyrik. Ini orang musyrik di zaman Nabi. Persis tidak ada bedanya. Datang ke kuburan ke Syekh Yusuf. Melalui bawa ini, bawa ini. Supaya apa? Supaya sampai kepada Allah. Persis musyrik zaman Nabi. Persis, persis. Tidak ada bedanya. Bedanya bedanya kalau orang musyrik di zaman Nabi, apa yang mereka inginkan supaya melalui ini bisa dekat kepada Allah dengan sedekat dekatnya. Iya. Kalau orang musyrik sekarang supaya apa? Supaya bisa nikah. Supaya bisa terpilih. Iya, bukan lagi caleg, tapi Alex sudah. Iya, anggota legislatif sudah, bukan lagi caleg. Iya. Supaya apa? Supaya dia bisa dapat perempuan itu. Supaya apa? Supaya laris perdagangannya perkara dunia kalah dengan orang musyrik di zaman Nabi. Orang musyrik di zaman Nabi apa? Kesyirikannya mengambil pemberi syafaat selain Allah. Liuqarribuna ilallahi zulfa. Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Niat yang sangat hebat. Yang kadang kita saja dalam solat hanya kepada Allah. Jarang-jarang niat itu muncul. Cermati ikhwah. Jangan terpedaya menganggap Islam kita sudah terlalu hebat. Masih terlalu banyak kekurangan bahkan kehancuran dalam beragama. Ingat, semakin jauh manusia dari zaman kenabian, semakin banyak kesesatan dan semakin banyak orang tertipu. La ya'ti zaman illa waz zamanun alladhi ba'dahu syarrum min. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Apalagi kita semakin jauh dari zaman kenabian, ulamanya semakin berkurang, ditambah berkurangnya ulama, orang yang mau belajar memang malas belajar. Kaum muslimin malas belajar. Kalaupun belajar, kalaupun datang belajar, tak do doki. Eh, ngantuk. Tertunduk-tunduk juga. Tapi Masya Allah, karena pahamnya akhirnya telinga dan pandangannya melayang alihwa rahimakumullah ini syafaat adanya ikatan kepada selain Allah yang paling mengerikan ini jadi orang-orang yang datang ke Syekh Yusuf ke kuburannya Imam Lapeo ke kuburannya Wali Songo, Sunan Giri, iya Sunan Ampel, iya ke kuburannya orang-orang yang ditokohkan atau lebih hebat datang ke kuburannya para sahabat, iya ke Baki misalnya, iya kalau orang mau ke Baki itu mendoakan bukan minta doa. Itu pun niatnya mau mendatangi kuburan nanti setelah di sana kalau dari sini sudah ada, berarti salah perjalanannya. Perjalanan haruslah hanya untuk haji, umrah, dan masjid Nabawi atau masjidil haram. Ibadah. Kalau sudah sampai di sana, bagus. Kita menziarahi, mendoakan mereka, dan sekaligus mengingatkan kita, mengingatkan diri kita akan hari akhir, akhirat. Tetapi kalau menyerahkan ibadah kepadanya la ilaha illallah mereka bukan pencipta saya mereka bukan penguasa saya. Bukan mereka yang menentukan selamat tidaknya saya. Eh, Bukan mereka pemilik syafaat. Semuanya hanya di tangan Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dicipta juga. Mereka tidak bisa mencipta. Mereka juga dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kekuburan Nabi. Orang yang datang ke kuburan Nabi. Meminta kepada Nabi. ya Rasulullah. Itu lafaz doa itu ya. Hati-hati. Ya Rasulullah. Wahai utusan Allah. Itu doa. Hati-hati. Minta kepada Nabi. Ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah. Beri syafaatmu. Salah besar. Harusnya, harusnya apa? menghadap kiblat, jangan menghadap kuburan, menghadap kiblat. Ya Allah. Berilah rezeki kebaikan kepada saya supaya termasuk orang-orang yang berbahagia dengan syafaat nabimu yang engkau beri di hari akhirat minta kepada Allah Ini perbedaannya sedikit. Tetapi satu jurang jahannam, satunya kemuliaan dalam surga. Ilmu yang membedakannya. Putus ikatan syafaat. Kenapa hanya kepada Allah? Tidak boleh kepada selain Allah sebab syafaat yang kita yakini hanya milik Allah sebagaimana perintah khusus dari Allah kepada nabinya kul sampaikan ya Muhammad lillahi hanya milik Allah Asyafaat seluruh syafaat jami'an seluruhnya kalau hanya milik Allah minta hanya kepada pemiliknya kebodohan besar meminta kepada yang tidak memiliki Kalau kepada Nabi tidak boleh. Apalagi kepada selain Nabi. Apalagi kepada tokoh-tokoh yang kita tokohkan. Siapapun. Ulama, halim ulama, orang-orang mulia, orang-orang soleh. Siapapun. Apalagi kalau bukan orang-orang soleh. Hanya kuburan yang dibuat-buat. Bahkan tidak ada penghuninya. kuburannya orang-orang yang didapat. Ada orang tenggelam, ditanam di situ. Oh, hanya sekedar karena tuanya. Kenapa ada ikatan? Ayo, kenapa ada ikatan? Kenapa ada kenapa ada orang musyrik itu? Karena ada ikatan hati. Kenapa ada ikatan hati? Karena adanya hal-hal yang kita putus tadi tadi. Kenapa ada ikatan hati? Karena menganggap memiliki, bisa memberi manfaat, karena menganggap bisa, karena padahal semuanya hanya milik Allah. La ilaha illallah. Ikatan yang paling mengerikan karena bisa memberi syafaat. Ini juga sudah diputus. Wala tanfa'us syafa'atu indah illa liman adinalah. Bahkan dalam ayat yang paling agung dalam Quran diingatkan kita akan hal ini. Eh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang berani memberi syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan izinnya. Hati-hati. Sekedar kita mengatakan wanne kuburan anne kuburan ini bisa mengabulkan syafaat sudah merupakan ucapan kekafiran besar. Allah tidak pernah tahu ada selain dirinya yang bisa memberi syafaat yang syafaatnya bisa diterima. eh, yang syafaatnya bisa tembus kepada Allah. Allah tidak pernah tahu. Kenapa sampai ada yang bisa mengatakan seperti itu? Al-Ikhwah, rahimakumullah. Coba perhatikan ayat ini. dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman 18 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka. Wala yanfa'uhum sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Eh. Perhatikan, mereka tidak bisa memberi bahaya, mereka tidak bisa memberi manfaat. dan orang musyrikin di zaman Nabi paham ini. Terus, kenapa menyembah selain Allah? Dalam bentuk pemberi syafaat. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ اللَّهِ Mereka bilang, mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Benar, hanya Allah yang memiliki syafaat, hanya Allah yang memiliki manfaat. Hanya di tangan Allah bahaya. Bukan yang ini, hanya melalui ini. Melalui perantaraan ini, ini namanya syafaat. Melalui ini kita bisa dapat manfaat dari Allah. Melalui ini kita bisa selamat dari bahaya yang Allah tetapkan. Melalui ini, ini bisa. Ini maknanya. Haulai syafa'una inda Allah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apa kata Allah? Kul sampaikan kepada mereka atunabbi'una Allah apakah kalian memberitahu Allah mereka bilang ini pemberi syafaat bisa tembus sih. Allah bilang apa? Atunabbi'una Allah. Apakah kalian beritahu Allah? Bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Kalian beritahu ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah? Padahal Allah tidak pernah tahu di langit dan di bumi yang ada. Di langit dan di bumi ini Allah tidak pernah tahu ada. Kalian mau beritakan Allah ada? Coba lihat Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu, bima la ya-, ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian memberitakan kepada Allah sesuatu yang Allah sendiri Allah sendiri tidak pernah tahu ada yang seperti itu di langit dan di bumi. Di akhir ayat Allah cukup tinggal mengatakan subhanallah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun maha suci Allah maha tinggi, maha mulia Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Itu syirik. Tidak di sini Allah mengatakan di akhir ayat itu adalah perbuatan syirik. Cermati betul ibadah ini. Tapi ini beda dengan ada orang soleh masih hidup mau pergi haji mau pergi haji. Kemudian kita bilang, saya titip ya. Titip sama orang soleh yang masih hidup. Saya titip. Teman lainnya titip, belikan cere. Yang lain titip, belikan kurma. Yang lain titip, bawakan air zam-zam. Nah, kalau dia sendiri apa? Titip doa tolong doakan saya di tempat-tempat mustajabah di sana. Di Safa, di Marwa, di Raudah kalau memungkinkan. Iya, di Multazam kalau memungkinkan. Di Arafah, doakan saya. Ini apa? Ini boleh. Sebab apa? Perkara yang sama sekali tidak ada tidak ada sangkut pautnya dengan sekadar ditipu dan dia bisa lakukan dia bisa berdoa dia bisa meminta dia bisa memohon itu pun nanti dibenarkan kalau orang soleh orang yang memang ada sebab-sebab bisa doanya dikabulkan Alif rahimakumullah Baik. Burhan Tauhid yang lain. Coba perhatikan. Kenapa kita hanya menyembah Allah? Selain Allah tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra. Ayat 57. Ula'ika alladina yada'una yabtahuna ila rabbihimul wasilah. Ayyuhum akrab. Wayarjuna rahmatah. Wayakhafuna azabah. In azabahu كان محذورا إن عذاب رب إن عذاب ربك كان محذورا أولئك Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ulaika mereka orang-orang musyrik, ini orang-orang musyrik. Mereka orang-orang musyrik adalah orang-orang yang berdoa. Kemana? Mereka ternyata berdoa. Ini bentuk dari bentuk-bentuk sembahannya orang musyrik. mereka ternyata berdoa kepada apa? Ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Mereka berdoa kepada orang-orang baik. Yang mana orang baik ini juga ternyata mengharapkan menempuh jalan kepada Tuhannya. Ayyuhum akrab. Tujuan mereka dalam beribadah kepada Allah di atas jalan Allah adalah mencari kemuliaan supaya dia yang menjadi terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala wa yarjuna rahmatah dan mereka betul-betul mengharapkan rahmat Allah wa yakhafuna adzabah dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan ayat ini memberi ilmu kepada kita bahawa di antara yang disembah oleh orang musyrikin adalah orang-orang yang mulia, lihat sifatnya lihat sifatnya di situ ya bataguna ila rabbihimul wasilah ibadah mereka hanya kepada Allah ini ikhlasnya yang mereka lakukan dalam ibadah menempuh wasilah jalan yang Allah turunkan ini tiba ini dua syarat diterimanya ibadah murni kepada Allah dan di atas jalan yang Allah turunkan terus ayyuhum akrab. Dalam ibadah mereka, target mereka adalah siapa di antara mereka yang paling dekat. Yang paling dekat, orang mendekat itu karena cinta. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Orang mendekat itu karena cinta. Paham? Karena cinta. Berarti apa? Dasarnya dia beribadah karena cinta. Ingin menjadi orang yang paling cinta kepada Allah. Ditambah lagi, wayarjuna rahmatah. Mereka betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Ditambah lagi, wayakhafuna azabah. Mereka takut terhadap azab Allah. Tiga ini, cinta, harapan, dan takut adalah rukun ibadah. Ternyata yang disembah oleh orang musyrik di zaman Nabi, di antaranya ini yang paling hebat. Sembahan mereka ini yang paling hebat. Siapa? orang-orang yang ternyata mengharapkan ibadah hanya kepada Allah juga. Hamba Allah pantas dijadikan sembahan bersama Allah. Pantas dijadikan sembahan bersama Allah. Kalau kita telah menyatakan la ilaha illallah, tolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimahumullah. Terakhir, ilmu besar yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang dengannya sangat mudah bagi kita memahami bahwa hanya Allah yang saya berhak untuk sembah. Selain Allah tidak pantas untuk saya sembah. Banyak sekali. Ini diantaranya satu ini sangat luar biasa. الله سبحانه وتعالى ta'ala berfirman أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون Coba lihat susunan ayatnya. Kalau antum saya terjemah bisa langsung paham, bagus. Lihat siapakah yang mengabulkan permohonannya orang-orang yang dalam kondisi gawat ketika dia berdoa. Siapakah dia yang menghilangkan segala bahaya? siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Lihat setelah pertanyaan ini langsung menyusul dengan ailahum Allah maka adakah Tuhan maka adakah sembahan bersama Allah qalilan ma tadakkarun hanya sedikit dari kalian yang sadar hanya sedikit dari kalian yang sadar. Akhir ayatnya langsung disusul. Kalau begitu ada sembahan bersama Allah. Tidak ada. Sebab sangat jelas. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa. Permohonan terkhusus di saat gawat. Kecuali hanya kepada Allah. Di mana titik penekanannya? Ingat. Semua ibadah. Semua penyembahan. Semua keterikatan hati. Kepada selain Allah. Itu karena apa? Karena adanya harapan. Karena menginginkan sesuatu Sementara tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya adalah di saat gawat. Di saat gawat tidak ada harapan kecuali hanya kepada Allah. Pasti walaupun orang tidak pernah sembahyang, tidak pernah salat, tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah menyebut Allah, di saat gawat ya Allah, ya Allah. Pasti langsung ke atas. Allah kabulkan. Sebab terbukti dan sangat terbukti. Ini fitrah jamaah. Tidak ada yang bisa mengingkari. Gejolak hatinya. Saya perlu Tuhan saya. Ini dalil fitrah. Bahwa hanya Allah yang disembah. Kenapa? Sebab hati tidak bisa. Kecuali hanya kepada dia. Tidak bisa. Hati tidak bisa. Kecuali hanya kepada dia yang mengabulkan segalanya. Karena itu jamaah. Jujurlah. beribadalah hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. InsyaAllah ta'ala ini cukup. Pertemuan Maghrib Isya akan membahas beberapa burhan yang sangat mendasar yang akan melepas kita dari kesyirikan yang paling sulit lepas. Yaitu apa? Kesyirikan sehubungan dengan orang soleh. Kalau syirik kepada matahari, bulan, syaitan, pepohonan, bebatuan, kuburan, boi-boi, saukan, bebatuan, benda-benda yang dikeramatkan, itu gampang. Banyak orang bisa lepas. Tapi syirik sehubungan dengan orang soleh. Bagaimana caranya bisa lepas? Perlu burhan. Kenapa hanya kepada Allah? bahkan malaikat dan orang soleh pun tidak boleh. Maghrib Isya, insyaallah Allah kita bahas Burhannya. Sekian, subhanakallah.